katakan si Edi Gomblo ini ingkar, ya tidak, tidak ya ingkar. Nyatanya sekarang dia menjadi orang kaya, bisa merubah nasib, mempunyai segala sesuatu apa saja punya. Tapi kadang-kadang salah ulah istrinya. Minta apa saja diberi, minta ini diberi, minta ini diberi. Saya khawatir kalau nanti tersangkut di dalam persoalan yang tidak-tidak. Nah sekarang saya dengan Farnan termasuk pembantu rumah tangga pembantu rumah tangga di Jakarta. Kalau waktu pembantu saya pembantu keluar, lain penampilan bukan pembantu. <laughs> Jadi kamu sampai begini, ya eh, karena siapa? Karena di gomblok. Oh, eh. tidak bisa. Masih gak mengakui saja kamu itu. Eh. Ini karena Mas Edi Gombla sekarang menjadi orang yang punya dan sudah kerja. Sekarang ditingkatkan kehidupannya kamu diberikan apa baju yang baik. Ini harus menghargai sama dia. Iya, tapi semua itu dari istrinya, tahu kamu. Walaupun suami itu umpamanya kalau hari hari eh, hari bulan iya. umpamanya gajiannya banyak, tapi kalau yang istri ini nggak ngerti, nggak jadi. Tapi nyatanya sekarang pemborosan itu dari istrinya man. Oh, iya. minta apa-apa istrinya dikasih, minta apa-apa bisa. Itu namanya cowok cinta kepada istri. Wah, ada nah, daripada diberikan orang kan lebih baik diberikan istrinya sendiri toh. Loh, bukan begitu. Uno kamu itu. Oh, nyatanya sekarang tetangga kepingin punya beli mobil. Istrinya marah-marah. Semua. Sudah, sudah, sudah. Bolone kon bolone ngomong. Kok iki bolone njaluk apa dikai kon? Mono, bolone. Sini. Saya bilang duduk sini, duduk sini. Duduk apa nih? Kon duduk saja. Orang itu yang konsumen duduk sini ya, enggak majeng. Terima kasih. Mumpung main, mumpung main. Ini namanya. Mumpung aja sih. Sembarangan aja. Sembarangan aja. Kamu menganggap saya di sini sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Ah, kamu. Kamu ini apa? kan majikan kita sebagai sebagai apa istriku gak mau gak mau kan iya jadi sahabatnya saya jadi iya, iya, iya. ya iya seneng kalau saya pegang-pegang begini senang merangsang aduh iya seneng ya seneng enak ya enak enak ya Hah? enak ya? iya lagi lagi enak lagi lagi enak nggak tahu malu seperti istri itu namanya nggak sopan orang itu seperti saya tenang tapi menganyutkan man man terima kasih tenang anak terpelajar mulai detik ini hari ini kamu jangan panggil saya Jeng Susi saya tidak pernah mengatakan Jeng Susi panggil saya Ijo tahu nggak kamu ini gimana sih kalau kamu sekali-sekali panggil saya susi awas ya. Ice. Ice. Itu begini ini Itu. Semet. Kamu mau sembarangan. Inem ya, inem. Di sana ah, makan gangsir di sini. Heh. Aduh. Kamu jangan sembarangan ya. Saya yang dulu dengan sekarang kan lain. Sekarang mulai detik ini saya ngomong. Iya. Kalau ada tamu saya tanpa mobil, bawa iya. mobil, tolak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Bilang iya gitu loh. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya, Jeng. Iya, jenggeleng. Ya maaf ini anak-anak nggak pernah. Aduh, orang dilihat ya. Jangan merubah nama biasa toh. Kalau dari sana itu namanya Inem, sini Susi layak. Pokoknya kalau saya ada tamu tanpa mobil. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya sekarang masuk. Oh masuk. Ya. Silakan. I believe sike. Ah apa betul di sini rumah ini yang je. Bintang bintang. Eta. Eh turunan teh dia lo nyanyi orang anak bantu bantu orang sih kok lo nyanyi. Aku tanya apa betul sini rumahnya Mince rumahnya Mince betul apa enggak betul enggak betul enggak. ini ditanya begitu, ya. alah ngehe lo kan ngerti ngehe Betul nggak sini rumahnya Mince? Mince, Mince. Ini. Ini. Oh iya betul betul. betul. namanya. Ah. Betul nggak ini rumahnya Minda? Aku nanya itu temanmu Nis. Oh lo Nis. Oh. Ngomongnya ngalang man. Aku tanya apa betul sini rumahnya Minda kok macam-macam ditanya orang kok macam-macam memang aku apaan dia. aku wanita nggak takut sama kamu memang aku dikira wanita takut. Tior. Iya. Ya aku tanya apa betul sini rumahnya Mince? Tidak salah hmm? Om. Eh panggil Om enak aja, enak aja, enak aja. Emangnya aku ini cowok, emangnya aku ini cowok ngomong sembarangan. Lah, Om ini Aku ini cewek, aku ini cewek. Kenapa sih kamu tuh kok belum kenal sama aku macam-macam itu mau apa? Ini kan begini. Namamu siapa? Tatang, Met. Siapa namamu? Tatang. Idi, Idi nama kentang Idi. Eh. ada lagi yang enak lagi kentang wong kacang eh, eh. siapa sih nama kot kotang eh, eh tatang oh <laughs> namamu rantang bublek ada apa sih rame-rame ada apa ya ampun botak kepalanya asin ada apa rame-rame oh berapa tahun ini berapa tahun itu ada tamu itu harus dihormati dihargai dibukinkan minum deh eh ini kalau bikin kalau dipikirkan minum merugikan perusahaan ini nggak cukup kecil besar begini gede I'm eh, sorry ya sorry emangnya aku suka minum yang di gelas-gelas itu ini di mana di mana aku kalau nggak minum yang di botol ogah deh ogah Waduh, biasanya nodong aja kamu enak aja lu. memang ini orang yang sudah dikenal top di Jakarta orang ini memang ah, saya kenal. begini nih ngomong-ngomong aku ini ada perlu, aku ini ada perlu dia sama kamu. Eh sih. kamu cari sama si Jos pacarmu Jos eh, iya ditunggu di diskotik di diskotik mm ke luar negeri sono kamu pokoknya ditunggu deh jadi saya ditunggu sekarang mm -mm. gimana kalau seandainya dia suruh datang ke sini aja eh dia tak suruh datang sini iya dong Is this uh, Susie's house? Uh, they've been in I spread is close to his house. Uh, Susi divine ini pun kerja. Mister, I want to talk with you. I cannot want to Susie ne bu. Ini ada one ke kan ada I talk in English. Please talk it slowly. So everybody can understand what are you talking about. I don't want to say English. The winning award and English the senior award. The winner of one the When I was in English, the winner one I get award. don't know whether to see Mama. I do in the the go to see, to see the one I. I know I can't Lucy! Lucy! Mince, dunia ini milik kita berdua saja. Andai kata ini ancol, ancol itu ikannya. Oh ya? Iya, lautan banyak. Ini apa? Ini apa? Lumba-lumba. Mija. Iya, Mas. Hari ini kita mau ke disco? Boleh, sekarang Bagus. juga. Sekarang kita pergi. Boleh, Mas? Boleh? Mas, mas. Ada suaminya, Mas. Ini apa sih? Hah? Ada suaminya. Ini kan urusan saya. Aku mau ikut-ikut. Loh, kalau ikut-ikut ini ada suaminya, Mas. Jangan dibawa, Mas. Biar. Itu rumah tangga saya dan hak saya. Oh. Biar saya dengan laki-laki sepuluh laki-laki kita bapak kursi. Ah, uh, Mister. Mister. Mister. Uh, Susi. Bibi ini one of the એને જોઉં ada જોઉં ને એને પણ ada સુશીદે પણ રહે છે અને હતો ada to you tuh ngomong apa you tuh ngomong apa katanya saya kan bebas pergi sama si bebas tapi ada batas apa jalan sekarang itu tidak ada batas-batasnya yang penting free free free love ngawur ae ngasur. Kon iki ya ngono kon niku. Kagawan nepon ya, ada. Wah. Ndo fono fono fono. Kemana? Ah, pergi di bawah tadi kamu ngomong. Ketang, ketang. Eh, ketang, ketang. Kamu itu ada tanggung jawab. Meneng ae. Bebek, bebek ambek paman tak peden-pedenane ambek. Ya, oh iya. Parman. Apa? Apa? Kan apa? apa? Mengatakan apa? Ngomong jangan saya nanya sendiri. Orang dari desa. Dari desa. Maju. Belum pernah mati. Belum pernah mati. Tiap-tiap pertanyaan ada jawaban, asalkan tidak menyinggung perasaan. Pernah mati? Belum pernah. Mati. Uh, Mananya Mananya siapa? Aman. Amanah. Amanah, amanah. Nah, amanah. Man, man. Loh. Man, wah, teko nih, man. Oh, Wah, nih orang tua setia bakti kepada anaknya dari jauh sana sampai ke sini membawa autentik dari desa asli desa ini kan ya susah Bebek Bek, pernah kok iso kaya Sakila ngono, Bek? Tak olehno terong, Man. Apa? Terong. Sorry, Bek ya. Apa? Nek mrene njok gawe iki, Bek. Oh, ngawur ae pernah iku. Nek iki gak apa-apa iki harine. Gak apa-apa. aku. Apa enak, Man? Norek iki. Anu mana anak saya? Ini. Apa? Nah. Ini anu nem makmu. Sekarang kan bilang minum. <laughs> Kan? Hmm. Apa tidak? Suaminya kemana? Bapak tadi dengan ibumu naik kereta api gaya baru. Jangan sembarangan ngomong. Jangan sembarangan ngomong. Yang dimarahi siapa ya? Pak Rero. Bilang inem-inem enak aja. Hah? Ngaku-ngaku anak. Lebih. Ngaku-ngaku anak bukan ini. Ini kan bukan mantu menantu, bukan mantu Susi. Ya, Mas. Siapa mereka? Saya nggak kenal kok. ya, Orang tua Susi kan ada di Jerman. Duh. Sesuai dengan cerita Susi yang dulu. Kok dia ngaku bapak? Kok ini anakku? Oh, suaranya memang nggak salah ini inem. Sembarangan sembarangan bilang inem inem baik loh. Ibu, ini ibu, ini ya. siapa? Anak saya. Mas, jangan dihiraukan omongan dia. Saya tidak kenal itu siapa. Susi, kamu jangan sembarangan bicara. Ini orang tuamu. Siapa bilang orang tua? Orang tua itu ya, kan di Jerman enak aja. Saya adalah bapaknya. Ini bapaknya ini gitu aja tapi nah, rai penuh ini kok dekan kono lu iya. ah, betul ini orang tuanya iya betul iya. saya bapaknya ini ibunya saya yang 9 bulan dikandung pergi sana pergi saya bukan anakmu kalau begini urusanmu selesaikan dulu selesaikan dulu bagaimana dengan hukuman kita selesaikan dulu aku ibumu apa pakai ibu-ibu Hah? pakai ibu-ibu bikin malu apa bawa begini-begini ini apa sih apa ini buat apa Hah? apa Loh, ini lagi sudah tua nggak tahu tua Eh, nem nem dosa, nem nem dosa. apa nem nemili ngemangan jangkrik dia kan itu bilang jangkrik jangkrik ini kan orang tuamu ini bapak dan ibumu harus harga yang baik kamu hormati yang baik kamu di sini sebagai pembantu jangan ikut campur tentang hey, eh, saya eh, pembantu mempunyai hak dan kewajiban kewajiban apa loh hak saya untuk berbicara kewajibannya untuk mendamaikan segala sesuatu bila mana ada gerakan yang menyimpang kamu loh itu adalah urusan saya Pergi. Oh, nah. goblok, goblok. Boleh angkat kaki dari sini? Eh, kamu nah. ibu. Ibu. Saya tidak mempunyai ibu kamu. Eh, Saya tidak mempunyai orang tua kamu. Hah? Kenapa bikin dorong-dorong begini? Begini untuk apa? Untuk apa? Hah? Untuk apa? Kita jelek cacat, itu. Sembarangan. Kamu itu gila dengan anakmu. Marah-marah. Biar, biarlah, biar, biar. biar. Mungkin dia masih silo dengan Ayo pergi. Pergi. Bapak saya tidak punya orang tua kamu. Pergi. Bikin ya. malu saja. Sudah sana pergi. Apa kamu nangis segala? Apa nangis? Tidak, tidak. anakku. Aku yang melahirkan kamu. Betul. Aku taruhkan nyawaku. Gitu, demi kelahiranmu. Betul. Kelahiran? Orang-orang nggak kenal kok. Ngaku-ngaku iya. sebagai eh, Apa Tapi itu dari kamu? Saya eh, nggak usah pakai berbicara. Wah, ini ini ibumu yang mulai kenal. Saya tidak kenal. Saya tidak kenal punya orang tua semacam begini. Kamu, kamu sampai hati mengusir ibu dan bapak anak jauh dari desa ke Jakarta. Kalau gitu sebagai orang tua saya anggap orang tua. Orang orang tua saya nggak butuh pasang begini. Sudah pergi saja, pergi. Pergi. Biar. Mari kita pulang. Pergi. Saya sedang lupa, biar. Asalmu dari desa, nak. Jangan dari kota, dari desa, nak. Selamanya, selamanya tidak mengenal saya apa itu desa. Oh, tanpa jalan desa, kamu tidak bisa badok, nak. Biar itu tidak urusan saya tidak urusan itu. Pokoknya saya bilang pergi, pergi, pergi. Pergi apa tidak? Oh, Kamu kira. Sudah man, sudah ya, Orang desa tidak tahu malu. Ada tiap-tiap ada orang kaya dia datang. Kamu kira siapa ini? Siapa itu? Inem. Inem. Ini adalah anaknya bangsawan. Bangsane kewan. Kenapa saya juga merongkol dodo kamu. Kalau kamu memang tidak tenang di sini, boleh kamu keluar dari sini. Tadi opo niku? Tak dadi sini. Kamu jangan begitu kamu nem. Saya di sini tidak ikut kamu. Kamu ya, ikut saya. Saya. Kenapa kamu makan di sini ikut siapa? Ikut Edi Gomblo. Baru datang kan? Awas kon, temenan kon, Kamu Kelihatan lesu, Man. Iki teler man kon diantem iki teler gimana? Nah, itu kadung ini tenan iki. Bang Mobilnya taruh mana, Mas? Ada. Di mana? Mobilnya taruh di mana? Kok enggak bisa ngomong kenapa sih Mas sabar? Tenang dulu. Ada apa masalahnya, Mas? Duduk sini, Susi, saya mau ngomong terus terang Susi. Detik ini, saat ini, saya dalam keadaan gawat. Keadaan gawat? Apa maksudnya, Saya dapat ancaman. Ancaman? Dari yang berwajib Tatang. Mas. Karena Cak Parman dan Cak Tatang saya anggap keluarga saya. Betul, Mas Adi Goblok. Betul. Saya sekarang dalam keadaan yang gawat. Sebentar lagi kalau tidak ditolong kalian, caranya bagaimana untuk mencari jalan keluar? Loh, saya dijebloskan saya terlibat dalam pemakaian uang Nah, cocok aku pun ndak main kapok kok. Justru itu nggak usah pakai bingung-bingung. Jangan lah. takut. Loh, jangan takut, jangan bingung. Ini saya dijebloskan ke penjara. Lah, gini aja. Ini jelas Mas Gomblo melibatkan masalah keuangan di dalam rumah tangga ini. Uh, maaf. Kau cari siapa, Pak? Rumahnya Pak Edi Gomblo. Oh, iya, iya betul. Kenalkan, saya dari kepolisian. Kepolisian? Kenal? Bapak Rus Pentil, direkturnya dari suamimu Edi Gomblo. Kok ini Bapak Direktur? Bapak Direktur. Sesuai dengan laporan Bapak Rus Pentil bahwa Bapak Edi Gomblo telah memakai uang kantor. Dengan kasarnya bahwa telah korupsi. Ya. Untuk itu saya minta dengan hormat untuk mempertanggungjawabkan dengan perbuatannya itu. Ada Bapak Edi Gomblo? ada Pak. Hah? Bapak Edi Gomblo? Ada nggak? Ada. Ada di dalam. Apa? Ada. Ada. ada. Aku ada aku apa rek ada coba coba coba sebentar sebentar saudara siapa saya tatang bapak siapa lo tanah tuh boleh saya mempunyai hak dan kewajiban pak Bener. kalau bapak menanya saya itu hak bapak pada saya sebaliknya saya punya hak tanya kepada bapak bapak siapa ini gitu loh tapi kamu harus melaksanakan tiga tertib. Loh, harus itu. Apa saja? tertib ucapan, tertib perbuatan, tertib cara berpikir. Dengan Maka, siapa Anda berbicara? Kepada Bapak, belum tahu siapa Bapak itu. Saya dari kepolisian. Nah, sekarang baru tahu. Iya. Tepatnya saudara Edi Gomblo. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Saudara bicara kalau Edi Gomblo tidak ada di rumah. Enggak ada. Tapi istrinya bicara kalau ada. Ada. Dia ada di dalam kamar. Dia ada di mana? Ada. Nah, ada di dalam kamar. Bapak tanya, bagaimana tadi? Ada di gomblo di sini? Di sini nggak ada, sana ada Pak. Kalau sini ada, sana ada kan dua Pak. Lu nggak ada. Iya, iya. Nah, tuh. Ada temannya Bapak. Teman-teman polisi, teman. Maaf. Bapak, Bapak di Gomblo mungkin sama saya belum tahu. Iya, belum Pak. Saya dari pihak kepolisian. Tapi saya rasa dengan Bapak Ruspentil sudah tahu ini adalah direktur Anda. Betul, ini Bapak direktur saya. Sesuai dengan laporan Bapak Ruspentil bahwa Anda mempertanggungjawabkan keuangan kantor. Untuk itu kami minta dengan hormat datang ke kantor polisi, kita selesaikan. Kepada Bapak Ruspentil, kami persilakan untuk menyelesaikan dengan Saudari Susi atau Mince. Ikut ke kantor polisi. Uh, jadi suami saya jadi pergi. Jadi pergi. Suami saya jadi pergi. Suami eh. saya ikut siapa? Ikut aku ya kena. Inem. Aku tidak mau manggil kamu Susi lagi. Nah, apa kok ayo? Sebab dengan keadaannya kamu setelah ada di Jakarta, dengan gemerlapannya lampu-lampu ini sehingga kamu melupakan asal usulmu. Kopor mau kapok lho. Untuk itu Inem, ini rumah adalah rumahku Ayo. karena aku sebetulnya senang dengan pekerjaan itu Gondol. Jadi ini rumahnya bang. Semua perabotnya adalah milikmu. Bukan rumah saya, Pak. Secepat itu lebih baik kau pergi dari sini. Keluar, cepat. Maafkan saya Pak. Maafkan saya, Maafkan saya, Pak.